Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukru lillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Allahumma ya Rabbana Nas'aluka ilman nafi'a Wa inna ya Rabbana na'udhu min ilmin la yanfa' Wa amalin la yurfa' وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا اخشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد aku cintai anak-anakku semuanya semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang membuahkan kecintaan kecintaan kita kepada Allah cinta kepada Rasulullah dan semoga Allah menjadikan kita adalah hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah dan hamba yang hidup di dunia dengan cinta adalah indah hidupnya di surga nanti akan menempati surga yang dirindukan oleh para syuhada dan para kekasih-kekasih Allah yaitu yang hidup di dunia dengan cara menjalani hidup dengan cinta saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang perlu dibangun Termasuk sab'atun ya yawma la dhilla illa dhilluh Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Syabun nasha'a fi ibadatillah Pemuda yang tumbuh subur dengan beribadah kepada Allah Dan ini adalah untuk siapa hadis ini? Untuk kita yang masih muda Bukan untuk orang tua, ini sudah kelewat kalau orang tua. Adalah untuk kalian wahai anak-anakku, syabun nasya'a fi ibadatillahi Pemuda yang tumbuh subur dengan dengan beribadah kepada Allah. Kemudian disambung lagi Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Menjadi orang yang hatinya terikat dengan masjid. Masjid ini adalah simbol sekaligus hakikat simbol sekaligus hakikat hakikat masjid harus kita datang tapi masjid itu adalah simbol kebaikan program-program besar yang mengantarkan orang ke masjid pondok madrasah sekolah pendidikan anak dan seterusnya maknanya apa hadis nabi qalbuhu muallaq hatinya yang terikat bukan jasaduhu muallak bukan badanuhu muallak bukan badannya yang diikat di masjid akan tapi hatinya ini adalah takbir yang indah. Ungkapan halus, cerdas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan hatinya terikat dengan program kemuliaan. Dengan masjid, hakikat masjid atau dengan program yang ada hubungannya dengan masjid. Jadikan hidupmu seperti itu. Nanti kelak di akhirat engkau akan mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang akan kita hadirkan di sini. Mungkin bermacam-macam fakultas ini, ada yang fakultas ekonomi, ada fakultas macam-macam boleh. Dan umat Nabi Muhammad tidak hanya ulama saja. Di surga nanti bukan kiai saja, bukan akal tapi di surga bermacam-macam. Dan yang bersama Nabi Muhammad setelah salat subuh bersama Nabi Muhammad yang menekuni ilmu agama dengan Rasulullah hanya beberapa sahabat Nabi sehingga muncul muncullah Abdullah Abdullah Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Abdullah bin Zubair Abdullah agar tapi selebihnya kemana? Selebih, selebihnya bertebaran di jagat Allah. Untuk apa? Yang satu untuk menjadi pakar ekonomi yang dahsyat, yang satu menjadi jago perang tapi bagaimana mereka hati mereka muallakun bil masajid pikirannya adalah masjid itulah dirimu semuanya wahai anak-anakku semuanya hendaknya seperti itu kau bisa berkiprah seperti apapun kok mungkin menjadi pengusaha terkaya tapi hatinya nyambung kepada perjuangan nyambung kepada kemuliaan rajulun qalbuhu muallak dan ini yang kami gembar-gemborkan di mana-mana. Kami ingin membawa anak-anak di kampus agar mereka punya hati dan pikiran untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya di kampus agama, kampus Islam IAIN. Kita juga ada di Bandung itu rutin di UPI. Adalah sarjana umum semuanya akan tapi kita ingin mengikat hati mereka ke masjid. Maksudnya kepada kemuliaan Sehingga kita ada tim-tim dakwah dari anak-anak fakultas umum Tapi mereka merindu untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah tidak hanya solat di masjid harus kita ketahui itu. Bukan hanya orang sujud rukuk di masjid akan tapi ibadah bermacam-macam. Akan tapi yang jelas kita harus punya perjuangan untuk masjid. Masjid simbol sekaligus hakikat untuk kemuliaan. Pendidikan, akhlak, menghentikan kemungkaran, mengajak orang kepada kebaikan. Kita harus punya ini. Jadi semuanya dari kalian. Mungkin sarjana matematik, mungkin sarjana biologi, ahli fisikanya dan seterusnya akan tapi hatinya nyambung kepada masjid. Ini bagaimana nyambungkan kepada masjid? Ini kesadaran yang perlu kita gugah. Dan semuanya kalau kita biasakan di rumah kita, anak-anak kita sambung kepada kemuliaan, selamat. Sehingga mungkin ada di antara kalian menjadi seorang direktur yang paling kaya. Tapi hatimu sambung kepada masjid. Kekayaanmu untuk apa? Pasti untuk kejayaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang hidupnya tidak pernah ngikat ke masjid dan kami prasangka baik kepada Allah bahwa di antara banyaknya mahasiswa termasuk andalah kalian wahai anak-anakku yang diikat oleh Allah hatinya ke masjid. Sementara yang lain tidak rindu untuk menghadiri masjid akan tapi saat ini kalian menghadiri masjid dan yang kita omongkan masalah hati yang diikat ke masjid. Kemanapun kau pergi harus kau punya ide sehingga kami itu punya punya itu punya tim tim dakwah makanya mungkin saat ini kita akan beri motivasi dakwah singkat sehingga tim dakwah dia itu macam-macam pengusaha pokoknya orang macam-macam tapi mereka kita budayakan bagaimana mereka mendiskusikan dakwah setiap saat mungkin di kantor yang tempat kerjanya berpikir untuk dakwah untuk berjuang jadi dakwah bukan tugasnya ustadz saja akan tapi yuk kita ini mungkin yang bergabung di sini akan jadi tim dakwah dan kita akan mungkin membuat sekolah membuat pesantren media dakwah segala macam siapa yang bakal menangani ini loh Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang hatinya nyambung kepada masjid. Jadi kemanapun berada, yang dipikirkan adalah bagaimana kita berjuang. Biarpun mungkin dia jauh dari masjid karena tidak bisa datang ke masjid, atau mungkin dia sibuk atau bepergian di mana, akan tapi ketahuilah hatinya dengan masjid. Jadi mengikat dengan masjid. Maksudnya dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka paling enak saat ini Buya akan hadirkan bagaimana dakwah. Kalian harus masuk dunia dakwah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua, kalian semua yang mendengar, yang mau faham, yang mau kenal ayat ini akan diajak bicara oleh Allah. Kuntum kalian khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia untuk mendapatkan gelar umat istimewa, umat paling bagus yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kalian semua harus mengambil ciri khas. Ta'muru nabil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Ini yang kami suarakan kepada siapapun bahasanya. Ini adalah tugas berdakwah untuk semuanya. Jadi dakwah bukan tugasnya kiai dan ustadz saja akan tapi siapapun yang merasa umat Nabi Muhammad dan merasa dirinya ingin mulia maka hendaknya dia mengambil bagian dakwah dan dakwah ini ternyata mengikat kepada program kemuliaan, mengikat kepada masjid, mengikat kepada dakwah, kepada kemuliaan, kepada masjid ataupun kepada pesantren ataupun kepada Allah dan Rasulnya. Jadi siapapun kalau dalam hidupnya dimasukkan dalam dunia dakwah indah mulia. Maka jangan sampai begitu sebaliknya. Sehebat apapun dirimu menjadi orang paling kaya raya, akan tapi hatimu tidak pernah kenal dunia dakwah, maka ketahilah. kau hanya ingin membesarkan perusahaanmu saja, tidak punya kebaikan untuk manusia. Kalaupun berbuat baik untuk manusia, hanya ingin menggedekan perusahaannya lagi, yang kembali kepada perusahaannya, maka sia-sia hidupnya orang di dunia saja, tidak punya kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau kalian faham ini menjadi juru dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus semuanya tanpa terkecuali. Maka nanti akan dibentuk tim dakwah untuk bagaimana membuat program di sini, membuat pesantren, membenahi sekolah-sekolah, akhlak anak-anak muda. Dan dakwah itu adalah segala macam harus kita masuki. Ada mungkin sesaat kita harus masuk. Orang-orang tertentu, mungkin kalangan preman, kalangan macam-macam harus ada yang masuk. Media dakwah, televisi semuanya. Bukan hanya kita membuat masjid, membuat madrasah saja bukan, tapi harus semuanya kita sadar dakwah. Setelah faham ayat ini kuntum khairu ummatin yang di diajak bicara oleh Allah semuanya kuntum kalian semuanya khaira ummatin sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia tapi syaratnya harus mengambil bagian muruna bil ma'ruf mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran tapi mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran adalah tentu dengan cara yang indah dan itu bukan dengan ilmu saja tidak dengan ilmu akan tapi apa dengan tenaga sesaat dengan kekayaan sesaat sesaat dan dengan ilmu apapun yang kau miliki sampai kita guyonan kalau seorang guru olahraga, dia bisa dakwah dengan olahraganya? Oh bisa. Masuk SMA sana jadi guru olahraga di SMA. Yang biasanya anak perempuan yang suruh renang bersama dengan anak putra, dibisah. Oh, sudah dapat dakwah satu. Yang biasanya pakai celana olahraga yang membangkitkan syahwat, ganti celana olahraga yang benar. Masuk dakwah. Biarpun dia jadi guru olahraga. Guru perkemahan, guru kemah, dia cerdas, guru pramuka. Dia cerdas, karena dia kenal dakwah sambung dengan kuntum khairu ummatin. Ngapain harus perkemahan di tengah hutan digigit nyamuk? Mending di halaman masjid lalu nanti bisa sholat berjamaah. Yang penting melatih kemandirian. Ayo. Kita perlu cerdas dakwah. Baik, kita harus paham ya anak-anakku semuanya. Kalian harus menjadi juru dakwah. Dan itu yang kami serukan dan serukan di mana-mana. Dan alhamdulillah banyak yang mendengar. Sehingga apa? Dakwah itu ternyata ringan, tidak susah. Dakwah itu ringan karena apa? Kawannya banyak berdakwah kawannya banyak dan semua ini harus kita masukkan jaringan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun anda berada sehingga nanti tak tahu apa kita bersama rombongan Nabi Muhammad itu yang kita inginkan baik bagaimana dakwah semua harus ambil bagian dakwah anak-anakku semuanya kalau tidak kalian akan rugi kalian akan rugi dan kalian tidak akan mulia dan kalian akan rendah kalian akan tidak bisa bersombong rombongan-rombongan orang mulia ngambil bagian dakwah maka sadar dakwah dulu tidak mustahil dari tempat ini akan ada menjadi seorang pejabat tinggi mungkin presiden mungkin bupati mungkin ulama mungkin semuanya akan tapi lihat hatinya sudah diikat dengan dengan masjid sehingga jadi presiden pun selamat maka kita tidak ragu kalau orang biasa dengan jiwa dakwah mau jadi apapun dia bakal manfaat asalkan ada jiwa dakwah di dalam hatinya mau jadi orang kaya jadi orang kaya sudahlah karena apa jiwanya dakwah Mau jadi pejabat, siapa dia? Oh, saya merebut kejabatan. Pasti di dalam dirinya adalah untuk berdakwah. Kenapa? Dia sudah biasa dengan dengan dakwah. Tadi kapan dimulai saat ini? Makanya nanti ada prinsip dakwah sederhana ya anak-anakku semuanya kalian fahami? Kita biasa memberikan motivasi dakwah untuk pesantren yang sudah kelas-kelas selesai, kelas guru, biar tidak mandek, tidak ma tidak diam, anak-anak kampus yang sudah mulai selesai kuliah biar sampai di rumah tidak bingung dipikir dakwah itu hanya ceramah saja akan tapi dakwah ternyata dengan apapun yang Allah berikan kepada kita jadi kita harus tahu bagaimana dakwah dakwah itu adalah ini kita ini adalah ridho Allah umat dakwah adalah membawa umat kepada Allah membawa umat kepada ridho Allah ya faham membawa umat kepada ridho Allah jadi yang dituntut pertama kita kenal ridho Allah iman kita ingin pahala, kemuliaan. Sehingga dakwah adalah membawa umat kepada Allah. Terus membawa umat. Dan cara membawanya apa? Ya dengan kendaraan yang kau miliki. Seperti memindah fisik, memindah maknawi sama memindah hisi. Memindah manusia kepada kemuliaan sama dengan memindah zahir jasad mereka. Kalau bawa kalau bawa jasad mereka yang punya bis diangkut pakai bis, yang punya uh, sepeda motor, sepeda motor, sepeda goneng sepeda, ndak bonceng bonceng dengan kemampuan yang dimiliki. Tapi maknawi pun demikian, yang mungkin membawa yang satu membawa orang ini kepada Allah dengan kekayaannya, yang kedua mungkin membawa dengan ilmunya, mungkin dengan tenaganya. Intinya harus kita membawa umat kepada Allah. Maka dituntut di sini sadar ridho Allah. Nah ini kalau kalian ini nggak sadar ridho Allah, kalau tidak menjadi juru dakwah dijamin tidak benar. Sebab kalau dikatakan oleh Syekh Mutawasari, fa illam tazid fa innaka mazid kalau nggak kalau itu nggak bisa memberikan tambahan berarti kau ini kelebihan Masih kelebihan apa? Harus dipangkas sekalian. ya. Jadi kalau kau tidak punya fungsi di masyarakat yang memberi arti berarti kamu itu pengganggu. Itu loh, selesai. Jadi kalau kalian tidak mengambil bagian dari dakwah berarti kalian ini adalah perusak sudah. Sementara sudah menuntut ilmu bagaimana tidak punya fungsi dakwah ini? Oh gimana ini? Harus punya fungsi fungsi berdakwah baik membawa umat kepada Allah pahami ya anakku ini semuanya umat kepada Allah maka di sini harus kita kenal Allah kalau kita tidak kenal Allah menjadi musibah nanti membawa umat kepada dirinya sendiri lah ini ada kiai cinta disanjung orang kiai cinta dengan jamaah yang besar Rupanya pengennya membawa umat kepada Allah, tapi karena dia kurang kenal Allah, kenal dirinya saja, maka yang digedikan kesombongannya, sehingga membawa umat kepada dirinya sendiri sehingga bangga oh majelis terbesar pondok paling gede siapa dulu hmm. dia sudah tersesat seolah-olah membawa umat kepada Allah tapi membawa umat kepada dirinya sendiri maka ini perlu perlu dikukuhkan makna keikhlasan ketulusan sehingga Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab arba'innya selalu beliau memulai dengan innamal amalu niat sadar niat jadi kalau niat itu benar ilmu apapun yang kau dapat nak itu akan manfaat untuk umat Nabi Muhammad tapi begitu sebaliknya ilmu agama kalau salah niatnya neraka seperti hadis Abu Daud. Nabi Muhammad bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah." Kalau ada orang menuntut ilmu, yang ilmu itu semestinya untuk Allah, ilmu agama. La yata'allamu ternyata dia menuntut ilmu tidak menuntut ilmu kecuali apa? Li'ardin minat dunia hanya untuk mendapatkan dunia. Maka orang tersebut lam yajid arfal jannati tidak akan bisa mencium bau surga. Allah. Niatnya yang salah belajar agama, menghafal Quran, hadis dan sebagainya, tak tanya apa? Gantikan bapaknya, bukan gantikan masalah tugas dan kewajibannya, makom. Mempertahankan kemuliaan kejayaan pondok pesantren. Apa itu kejayaan? Dia tidak menginginkan keselamatan, dia hanya ingin jaya di dunia. Salah. Ulama su, munafik dan sengsara, maka kalian perlu tata hati kalian semuanya. Membawa umat kepada Allah Nah ini, setelah itu ada prinsip dakwah wahai anak-anakku semuanya. Setelah kalian sadar bahwa dakwah membawa umat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu ada yang namanya prinsip-prinsip dakwah. Prinsip dakwah sederhana. Ini kalian sampaikan nanti kalau kalian ini menggandeng siapapun hadirkan ini prinsip-prinsip. Sehingga nanti dakwah, dakwah kita perlu orang kaya bersama kita, seorang pejabat bersama kita tapi untuk dakwah. Untuk dakwah, kelengkapan dakwah. Prinsip yang pertama wahai anak-anakku, anak muda harus aktif ini. Prinsip yang pertama adalah pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Ya. Jangan kalah dengan sales. Sales itu yang mau jual sedot karpet segala macam itu, pengawet listrik segala macam. Itu kan lihat orang bajunya necis itu langsung deket wah cerewet ngomong ini ini alat nih begini begini ini ini. Karena apa? Dia menduga ada rizkinya di sakunya bos tersebut. Barangkali mau beli produknya. Ini adalah orang cari dunia semangat kayak begitu. Bagaimana kita cari akhirat yang katanya kenal Allah? Kalau kita memandang orang lain sebagai lahan pahala indah, tidak ada yang selam, tidak ada yang terlepas daripada dakwah kita. Tidak cukup kita dakwah di masjid kita, di toko kita, di warung kita. Kepekaan dakwah ini di rumah kita ada pembantu yang harus didakwahi. Allah. Ada orang lengah, lupa, lalai, ceramah luar biasa kesana kemari. Eh, Biarpun dia ustadz bisa saja kepleset. Ini kenyataan subhanallah semoga Allah mengampuni. Ada ustadz sama istrinya, istrinya pakai kerudung yang cakep, solehah, luar biasa. Keluar dari mobil, tatanya ada bayi yang digendong. Sama anak perempuan. Anak perempuan, masih anak-anak umur 25 tahun. Gendong bayi, nggak pakai kerudung. Di model gaya-gaya baby sister gitu loh. Nah, subhanallah, tidak pakai kerudung, turun begitu saja. Padahal dia Ustad, Jadi ceramahnya untuk siapa? <laughs> Rupanya di rumahnya sendiri luput. Tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan kemuliaan. Karena kurang paham makna ini prinsip dakwah. Tapi pandanglah orang lain sebagai lahan pahala, maka tidak itu terlepas. Siapapun yang bersama kita, pembantu di rumah kita adalah lahan pahala kita. Mungkin surga kita ada di mbok yang ada di rumah kita. Kita ingatkan mbok sholat, nggak punya makanan aku balikan, nggak bisa sholat aku ajari. Pengen ngaji diantarkan, diberi kesempatan untuk ngaji di rumah kita, dimanapun tempat kita akan menjadi peka dakwah. Pandang orang lain sebagai lahan pahala. Kepekaan dakwah ini penting. Saya itu marah dengan anak yang nggak peka dakwah. Karena apa? Saya pengen semuanya punya jiwa dakwah. Sehingga jadi apapun kau nak, kau mikir dakwah. Sehingga kalau kita mampir pom bensin, kita akan punya radio. Ada beberapa radio, termasuk radio di Cirebon. Kalau saya mampir pom bensin itu, kemudian di pom bensin itu ada radio FM lagu lagu yang nggak karu-karuan. Lah kalau anak kita nyumpir mobil diem itu pasti saya marah ya, habis-habisan. Biasanya saya beli bensin, mbak, mbak, mbak, diganti dong radionya, gitu. Akan 92,9 FM diganti kalau ganti baru ngisi bensin. Kalau saya masuk supermarket kalau ada radionya saya mampir dulu. Mbak, bisa radio. Ini radio atau MP3? Radio. Kalau radio kalau MP3 susah. Radio, radio. Tolong Mbak diganti dulu saya akan cari, saya belanja nanti. Ganti apa? 92,9. Berubah. Kepekaan, kepekaan dakwah itu penting. Sehingga kalian akan maju jadi apapun. Kalau punya sekolah maju, jadi guru maju, jadi apapun maju. Karena apa? Kau berkembang terus. Bersama apa yang Allah berikan kepadamu, dakwah pun berkembang bersama apa? Bersama karunia Allah kepadamu. Mungkin saat ini kamu hanya punya duit 100 juta. Berkembang dengan ukuran 100 juta. Tapi jiwamu sudah jiwa dakwah di saat Allah memberikan kepadamu satu triliun, maka lebih besar manfaatnya. Kenapa di dalam dirimu sudah ada jiwa dakwah? Kepekaan dakwah. Maka pandang orang lain sebagai lahan pahala. Sebagai lahan pahala, lihat. Lah orang lain termasuk ini anak-anak kita, saudara kita dan sebagainya. Jangan sampai lepas dari dakwah kita. Makanya ini adalah juga bagi ustadz kiai sekalipun harus waspada. Menjadikan orang lain sebagai lahan pahala ini adalah kalimat yang harus difahami dan dirasakan. Kalau tidak berantakan, berabe, kacau, rusak. Kalau sudah menj berubah menjadi memandang orang lain sebagai lahan cari duit. Ustadz pun sengsara ini. Rupanya gede-gedean jamaahnya pengen jual fotokopi. Fotokopi kan cuma 100 rupiah. Kalau sudah ada doanya menjadi 1000 rupiah. Kali berapa ini hitung-hitungan? santrinya diperes suruh beli kerudung misalnya hari ini kerudung bagus loh nak nih santrinya bu gurunya punyainya pinjam dulu boleh pinjam dulu ambil kerudung semuanya oh boleh pinjam oh. bagus ngambil ngambil ngambil karena yang nyuruh punyai ngambil eh baru dua hari ditagih besok ada kerudung baru lagi nah, nah diperes ini kenapa jamaah menjadi lahan cari bala cari duit bukan lahan cari pahala ini problem kalau memberdayakan jamaah untuk sebuah fungsi dakwah besar itu adalah ide cerdas termasuk kawan-kawan itu punya ide cerdas jamaah kan banyak kita ribuan ini punya diberdayakan jamaah ini maksudnya gimana kan jamaah setiap hari kan makan kan pasti butuh beras gimana kalau kita jualan beras tapi kalau bisa harganya tetap lebih murah loh ya tak gitu karena misi kita adalah dak dakwah kita buat travel tujuannya adalah bagaimana mencari kawan sebanyak-banyaknya kita ingin punya semua usaha apa di dalamnya ada manusianya dan kita punya jaringan nanti jadi begitulah cerdas menjadikan orang lain sebagai lahan cari bahala. fahami mana ini kawan bermain ayo ngaji ayo sholat ayo ibadah baik yang kedua adalah nah ini kalau sudah orang lain menjadi lahan cari duit kakak beradik pun bisa rebutan pondok karena ada kantinnya rebutan kantin kiai kiai tua meninggal meninggalkan dua kiai muda berebut kantin tuh naudzubillah karena apa? Hatinya sudah enggak benar, tidak kenal dakwah. Tidak kenal dakwah. Baik. Yang kedua wahai anakku, dakwah adalah apa? Jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Maknanya apa hari ini? Tidak usah nunggu nanti setelah keluar dari kampus. Enggak, enggak, enggak. Hari ini. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Termasuk dalam dunia terbiah yang selama ini Buya selami dengan para guru-guru mulia, Orang besar di hari yang akan datang bisa dilihat saat ini. Dilihat dari sisi mana? Jiwa khidmah. Kalau ada anak jiwa khidmah, jiwa nolong orang lain itu besar, maka itu pantas untuk berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad. Sebab dakwah itu semua adalah khidmah. Kalau di pondok manja-manjaan main perintah itu susah, nggak bisa jadi orang besar tuh. Kalau di antara kawan itu sudah cekatan, membantu yang lainnya, yang lemah dibantu, yang nggak punya ilmu diajari, terus ada punya jiwa semacam ini, lihat bakal jadi orang besar. Karena apa? Di dalam diri ini ada jiwa untuk jiwa dakwah agar manfaat untuk orang lain. Kapan itu? Nggak usah nunggu setelah keluar dari kampus. Hari ini, saat inilah waktunya. Dakwah kan tidak harus ceramah, prinsip kan sudah jelas. Dakwah tidak harus dengan ceramah, dengan apapun yang kau bisa. Maka jangan nunggu kaya, saya melarat mau dakwah, ya jangan dengan duit karena kamu tidak punya duit. Saya bodoh, ya jangan dengan ilmu karena kamu tidak punya ilmu. Lalu apa? Dengan apa? Kamu punya apa? Saya punya tenaga. Kamu bisa dakwah dengan kamu. Menjadi tukang sabun di sebuah majelis adalah termasuk bagian dakwah. Memberikan informasi kepada orang lain yang bermanfaat bagian daripada dakwah. Jadi kalau kalian ngomong di gardu sana, eh nanti malam ada pengajian ada pahalanya. Sama kalau kalian tiba-tiba ngomong sama teman-teman, eh nanti malam katanya di alun-alun ada konser tuh, ah, yang bener, eh 10 orang berangkat, kalian sujud di masjid dapat dosa. Gara-gara omongan kalian tidak kalian kontrol ya. Cuman ngomong begitu, eh nanti malam ada konser ya, di mana? Di alun-alun, yang bener, didengar, direkam. <laughs> Makanya ngomong yang baik, ngomongnya juru dakwah selalu hati-hati. Sampai Buya itu nyebut judul sinetron aja nggak berani itu, takut di, dicari nanti sinetron yang disebut Buya itu. Judul sinetron, nyerinya sinetron, sinetron. Saya bingung nyebut judul sinetron. Takut apa? Sinetron yang disebut Buya tadi apa sih tadi? Misalnya kupu-kupu nyelam. Dicari kan sama orang? Kupu-kupu nyelam. Wah, itu yang sebut Buya tadi, kupu-kupu nyelam. Akhirnya nggak pengen nonton, pulang-pulang nggak seneng nonton, jadi no. Jadi kalimat itu ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nyebut artis dan sebagainya. Tidak semua artis di neraka ada yang mereka yang khusuk baik. <coughs> Akan tapi kita ingin bahwasanya menyelamatkan semuanya. Kita ada radio, banyak artis-artis mau datang ingin tokso yang free gratis, enggak, enggak. Kita hanya ingin mengenalkan nasyid, bukan ingin mengenalkan artis. Kalau lagumu diputar silahkan hei artis. Tapi kalau kau harus menyuarakan suaramu, ngobrol, orang mengenal dunia artis tidak. Kita tidak mengenalkan itu semuanya. Karena media kita adalah media dakwah. Paham ya? Jadi jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Jadi kamu kalian belum selesai di kampus pun sudah bisa berdakwah. Makanya kita datang ke sini juga untuk membuat program. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Membuat link dakwah. Nanti masuk dunia internet. Macam-macam bisa saja di Cirebon dan sini. Punya punya tim dakwah bermacam-macam. Ada di Aceh, ada di Pekanbaru. Pekanbaru termasuk mahasiswa-mahasiswa itu termasuk banyak dari Thailand di Tulungagung. Bahkan mereka punya kurikulum. Kalau mahasiswa yang belajar agama mungkin mereka bisa belajar bisa sudah belajar agama yang tidak belajar agama nanti diantaranya wahai anak-anakku semuanya punya punya kurikulum praktis punya kurikulum praktis fikih fikih ringan akidah ringan akhlak sama Al-Quran yang pendidikan umum yang matematik ada saja matematik ekonomi yang lain selain agama ada kalian tidak perlu banyak belajar banyak-banyak belajar tiga saja yang pertama fikih praktis punya punya kurikulumnya jadi mahasiswa Thailand dan sebagainya itu belajar dengan kami nanti. Hanya beberapa pertemuan tapi harus kalian faham fikih yang benar, bab salat yang benar, ini yang benar, ada kurikulum ringan. Kemudian akidah asy'ariyah yang benar. Kemudian membaca Al-Qur'an yang benar kalau nanti kamu jadi direktur. Kalau teraweh tidak usah cari imam yang lain, kamu bisa jadi mimpin teraweh. Tapi bisa. Nah. Kemudian yang keempat adalah akhlak yang mulia. Dan slogan yang kita suarakan adalah sederhana. Berikan waktumu satu jam saja dalam sehari. Selebihnya kau jago di kampusmu. Ada sebagian pondok itu tidak pernah memperdulikan mahasiswa mau dibuat gimana. Sehingga kalau pondok ada mahasiswanya, mahasiswa suruh ngaji sama sama santri. Santrinya belajar Alfiah Ibnu Malik, Okudul Juman dan sebagainya. Lah ini mahasiswa yang punya waktu hanya dua tahun, nginep dua tahun suruh belajar Okudul Juman Alfiah Ibnu Malik. Ya dijamin nggak paham, nggak fanatik, nggak tambah ilmu. Makanya kami ingatkan gaya kiai buat kurikulum khusus, perhatikan mereka karena waktu mereka hanya singkat, hanya mampir satu tahun. Bagaimana satu tahun terikat mereka punya ilmu yang faham. Anak-anakku yang putri Buya punya head praktis. Beri waktu untuk Buya 30 menit kali dua. Kalian mengerti ilmu head, ilmu nifas dan istihadohnya. Yang kalau diajarkan di pesantren kalian bakal mabuk. Buya telah mengajar bertahun-tahun ternyata orang pada mabuk semuanya. Akhirnya kita harus merumuskan yang baru, belajar ilmu head. Kapan-kapan diusahakan. Buya akan punya khusus adik-adik putri. Anak putra pun harus paham head. Anak anak tamatan SD yang sudah mulai akil balik Buya ajari bisa. Ini anak kampus nggak bisa kelewatan. 30 menit kali dua punya Buya punya rumus head praktis ringan ini jadi bagi seorang wanita wajib belajar ilmu head kalau tidak hukumnya haram dan bagi kaum laki-laki tidak boleh menikah kecuali dia ngerti ilmu head ayo Nah. Nah, nanti Buya punya praktis suatu ketika barangkali bisa dikomunikasikan lagi Punya ingin yang ringan-ringan saja nanti ada kurikulumnya nanti kalau bisa bergabung kalau kurikulum sudah jadi saat ini kan kurikulum lagi dibuat disusun jadi nanti ada buku panduannya dan yang belajar dengan Buya harus disiplin yang pernah datang harus datang lagi sampai nanti keluar kita kasih sertifikat agar terikat di dunia sampai mati mungkin saya bisa punya anak tatonya punya jadi rektor atau punya universitas di sana oh belajar fikir praktisnya dengan Buya nyambung kita punya sana enak akhlaknya harus khususnya fikir head Dijamin head ringan nanti coba. Kalau kalian bingung yang sudah ada di YouTube cari fikih head praktis Buya di YouTube. Sudah ada bukunya, tapi buku tidak boleh dipegang. Kalau Buya ngajar, buku tidak boleh dipegang, buku disimpan. Kenapa? Buya pengen matanya ke sini. Kalau kalau buku dipegang nanti saya jelaskan dia lihat buku, tidak paham buku, tidak paham saya, keluar omong kosong. Karena ringkas, praktis. Jadi perlu konsen sesaat, faham, keluar selesai. Ini ringan sudah kita rumuskan. yang ngajar di Yaman itu bertahun-tahun, tatanya tetap bingung hasilnya. Bingung hasilnya karena pakai kitab yang tebel itu. Ya. Apalagi saya tidak pernah head jadi sering lupa juga ulang murojaah lagi. Wanitanya banyak kesibukan susah, makanya perlu dirumuskan. Makanya waktu kami sodorkan kepada Al-Faqih Syekh Muhammad Atiyah bagus itu. Sehingga sekarang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi pakai rumus ringan. Jadi insya Allah kalian belajar head praktis. Ini contoh ya anak-anakku semuanya. Kalau bisa perempuan ini adalah didata. Yang punya WA nanti akan kita kirimi beritanya tentang perkembangan ilmunya itu. Jadi fikih praktis yang umum, fikih praktis, akidah praktis, Al-Qur'an yang benar. Kalau mungkin di program nanti harus belajar Al-Qur'an yang fasih, pun Fatihah sama Wadduha sama Ina angzal Nahu Itu toh setiap jadi imam ya itu saja sudah. Enggak apa-apa, tapi fasih. Kemudian apa? Akhlak yang mulia. Baik. Jadi tadi apa? Jangan nunggu kaya. Saat inilah waktunya kau berdakwah. Maka nanti bergabung dengan tim dakwah yang kita buat, sekaligus apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak mahasiswa ini. Karena bagi guru bagi kami guru kami mengatakan mahasiswa itu potensi ya, ya ya waladi. Dia menyebut anak waladi anakku. Mahasiswa potensi. Negara tidak hanya dibangun oleh seorang ustadz enggak. Tapi perlu pakar ekonomi yang ngerti agama. Perlu insinyur yang ngerti agama. Perlu dokter yang ngerti agama. Jadi coba kau masuk kampus tapi dari sisi lain di sisi memberi rohnya kalian punya ilmu matematik itu adalah ilmunya dikasih rohnya ilmu agama agar sambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita ingin seperti itu makanya kita ingin punya pesantren mahasiswa yang dekat sama kampus itu cita-cita mulia jadi anak-anak tinggal di situ maksimal belajar dengan kita untung-untung gratis tinggal di situ mau ngaji tok tapi syaratnya patuh berikan waktumu satu jam untuk saya setiap hari di Tulungagung ada kampus besar juga, UIN juga di sana. Itu kita punya tanah di sampingnya. Di Cirebon kita punya tanah di samping kampus. Tidak besar, kalau lima ribu kan cukup untuk berapa santri. Yang mau bayar, bayar yang gratis-gratis kalau bisa pengennya begitu. Karena ini potensi semuanya. Nah. Memang hari ini masih modelnya macam-macam, ya kan? Ada yang agak rapi, ada lecek, ada macam-macam. Tapi suatu ketika, eh belum tentu ini. Ini bisa saja menjadi orang besar. Bisa saja menjadi pejabat ini. Tapi punya roh. Roh dakwah Coba nanti setelah ini ada pembentukan tim dakwah untuk memikirkan mahasiswa ini mau di, di, di mana kan. Punya di kampus selama jadi. Jadi saya bukan bukan tulen santri, jadi separuh kampus, separuh pesantren. Jadi punya pengalaman pesantren lama, punya pengalaman kampus juga lah lama. Jadi insya Allah lah kita sama-sama agar bareng-bareng selamat semuanya. Baik, yang ketiga, eh, prinsip yang kedua apa tadi? Jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Saat ini maksudnya waktumu. Harus saat ini dengan adikmu, dengan saudaramu Kapan kau mulai kalau tidak hari ini? Menasihati kakaknya yang solehah itu. Tentu Nabi dalam masjid Atau mengajak saja. Kan ingat tidak harus dengan ceramah. Mungkin kita ajak ngaji. Orang tua kita, abah, abah anterin saya ngaji di masjid. Bah. Abahnya jadi ngaji. Umi, umi, umi. Uminya jadi ngaji. Dek sayang, adiknya jadi ngaji. Kakak sayang, kakaknya jadi ngaji. Tidak harus ceramah kita, tidak. Atau diajak mendengar sebuah acara televisi, radio yang bermanfaat atau MP3 atau video-video Islam yang bermanfaat. Kita ajak seperti itu. Baik yang ketiga adalah pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Ini yang harus ada di hati kalian. Jangan merasa lebih baik dari, jangan merasa lebih baik dari yang lainnya. Merendahkan orang lain adalah sebab dicabutnya hidayah dari Allah. Nauzubillah. Biarpun kamu sudah menjadi katanya kiai gede, tetap memandang orang lain, pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Ini yang sering luput. Sering lepas dari hati kita. Mungkin ada di antara kita yang sering ngaji. Pulang pengajian jam 1 malam, kita lewat terminal, alun-alun. Ada wanita kalau ada mobil lewat melambaikan tangan. Wanita yang menjual diri. Sekarang coba ini, bayangkan apa yang ada di hatimu. Mungkin kesombongan lalu berkata, "Ih, kasihan malam-malam astagfirullah, astagfirullah." Kayaknya sih astagfirullah. Tapi astagfirullah merendahkan orang lain. Cuman siapa di hati di antara kita yang di saat melihat perempuan yang seperti itu, Siapa di antara kita yang di saat melihat wanita seperti itu, yang di saat ada laki-laki melambaikan tangan, siapa di antara kita yang di saat melihat orang seperti itu terenyuh lalu menitikkan air mata lalu mengangkat tangan berdoa, "Ya Allah, beri pertolongan dia ya Allah, angkat derajatnya, ampuni dia." Siapa yang seperti itu? Kita sering dengan kesombongan ini, kasihan, kasihan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Malam-malam, tutup. Dan Ustadz pun sering luput. Ustadz pun sering lupa. Ini pernah kejadian bersama kami. Di sebuah mobil, ya saya mobil itu saya selalu manfaatkan untuk tidur biarpun tidak tidur saya pejam mata rugi kalau tidak pejam mata mata mata nggak enak tiba-tiba mobil itu rem ketawa di dalam bis di dalam mobil ketawa semua jalan lagi ketawa lagi jalan lagi ketawa sampai saya bangun ada apa oh rupanya ada perempuan rupanya perempuan yang yang tadi itu perempuan seperti itu kalau ada mobil di rem kan langsung mendekat di saat dia dekat mobilnya jalan lagi di saat di rem dekat lagi ketawa lagi di dalam mobil ini ustadz semuanya Nah, Ustadz guyon, memang Ustadz tidak mau berzina tapi main-main dengan dengan perempuan. Akhirnya saya bilang, "Ya Ustadz, apakah begini namanya dakwah ini? Kita pulang dari dakwah. Tapi kita tidak sadar dakwah. Apakah jaminan kalau dia bakal lebih jelek dari kita? nggak pantas kita semacam itu. Mestinya kita menangis memohon kepada Allah. Kita mestinya ternyuh itu umat Nabi Muhammad yang siap dizinai oleh orang. Mana hati kita itu kok malah tertawan? Nggak pantas semacam ini. Mesti kalau kita melihat baik kalau kita ah, kita kita harus berhenti lalu panggil dia, kita mungkin kasih duit sambil nasihati, bagus. Kita ada berzina dengan dia. Sini, Neng. Mohon maaf ini ada duit seratus ribu Semoga ini menjadi rezeki halal Dan semoga kamu berhenti dari zina Diterima duit itu Dan mungkin sambil pergi dia mikir ya Oh dikirain saya mau dizinain Tertawanya saya dikasih duit saja Dan bagi dia ini duit yang halal Bukan malah jadi bahan guyonan Lihat, coba Kebayang tuh tidak kita main-main guyonan dengan perempuan seperti itu? Kebayang kita guyon karena kita tidak punya jiwa dakwah. Jadi belum bisa memandang orang lain dengan mata kasih. Rasulullah pernah bercerita ada orang di atas gunung, ahli ibadah, ahli puasa, abid Bani Israel. Yang satu lagi adalah majin Bani Israel, preman pasar. Preman yang gak karu-karuan, kerjaannya salah, Ih, pokoknya segala kemaksiatan dilakukan. Suatu ketika Allah menghendaki mereka berdua bertemu. Sang kiai yang di atas gunung yang ahli ibadah ini kehabisan bekal, maka harus pergi ke pasar. Sang preman yang ada di pasar ternyata tergerak hatinya untuk pergi ke atas untuk ketemu sang kiai. Turunlah sang kiai dari atas gunung. Preman naik ke atas gunung. Mereka berpapasan di tengah jalan setapak. Kalau jalan setapak itu, jika mereka sama-sama tidak mau mengalah, tentu tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Sang preman di saat melihat sang kiai yang ada adalah kekaguman. Kita masih menemukan orang di perempatan jalan, biarpun rambutnya petal-petal, coba kalau kalian salami, kalau dia masih hormat, insya Allah bakal selamat ya. Karena masih menghormati syiar Allah. Kita menemukan seperti itu. Dan kita sering sombong. Dan memang kadang kikuk semalam kita masuk satu rumah. Rumahnya satu ustadz melewati rumahnya di Bandung itu tempat-tempat karaoke tempat-tempat ini coba beratnya mengucapkan salam ya. Ya kan? Mungkin takut tidak dianggap tidak ini. Saya mengucap coba mengucap, mencoba tapi memang ada godaan beratnya. Bagaimana kita nyalamin ada laki-laki yang di situ? atau assalamualaikum karena ikan doa semoga kau selamat memang ternyata disalami mereka cium lihat waalaikumsalam mungkin dengan begitu dia dia sadar sampai ada suatu ketika ada satu orang tiba-tiba datang kepada kami saya tidak ngerti tiba-tiba nangis salaman begitu duduk kami senang ini terus cerita bahwasanya alhamdulillah sekarang saya sudah ngaji dan sebagainya cerita bagaimana dia sadar rupanya Pak, saya waktu kerja di rumahnya Pak Supri tahu Pak Supri sahabat saya tidak ingat. Saya kerja di Pak Supri, Buya ke situ, kemudian Buya setelah salaman dengan orang, salaman dengan saya, saya tepuk begini Pak. Hanya saya tepuk begini, rupanya apa? Merasa diperhatikan. Setelah itu mulai detik itu saya melakukan sholat. Mana kasih sayang kita dengan orang kita? Sering sombong kayak Ustaz. Assalamualaikum. Siapa itu? Tidak <laughs> ada itu semuanya. Kita belum memandang orang lain dengan mata kasih sayang. Ayo, dengan kasih sayangmu Allah akan turunkan rahmat. Lah sang preman di saat melihat sang kiai ternyata masih rasa kagum. Kiai di tengah jalan setapaknya dia terkagum sampai terduduk di jalan setapak. Sambil memberikan isyarat silakan kiai lewat silakan. Kiai hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya. Terus lihat sang kiai dengan kekaguman. Tapi sang kiai tadi di saat melihat sang preman, hmm, siapa sih busuk ngapain ada di sini? Hmm, langsung saja melangkah, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak bertanya hendak kemana engkau, langsung lewat saja. Apa sabda Nabi SAW? Lihat, biarpun orang katanya ahli ibadah, orang mulia katanya, wah sampai dikatakan pendung mendung mayunginya, tapi di saat memandang orang lain dengan mata merendahkan, menjadi sebab dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nol. Sementara orang kaya apapun kalau masih mengagungi syiar, ada majelis oh ustaz, majelis ilmu, masjid, puasa, Ramadan. Kalau masih ada kagum dengan syiar yang ada hubungannya dengan Islam, maka insya Allah bakal selamat orang ini. Makanya hati-hati kalian jangan main-main syariah. Jangan guyonan dengan Al-Qur'an. Jangan guyonan tentang syariat Nabi SAW. Harus kau agungkan. Kalian kalau belanja, mohon maaf, syiar Nabi Muhammad ada di situ. Ada dua wanita, mungkin dia baik-baik semuanya, karena kita tidak boleh menduduk orang jelek. Cuma di situ ada syiar yang satu pakai kerudung, yang satu tidak pakai keru kerudung. Saya pakai kerudung saya pilih, biarpun lebih mahal. Kenapa? Pertama, saya akan milih orang yang mengangkat syiar Islam. Yang kedua, yang pakai kerudung saya tidak bermaksiat melihatnya. Kenapa? Kalau yang nggak pakai kerudung, mungkin saya ngelihat lehernya, mungkin lihat betesnya, betesnya jadi maksiat saya. Yang cerdas juga kita dalam belanja. Jangan main-main urusan seperti ini. Tapi kita pun tidak merendahkan. Tapi syiar ini perlu kita jaga. Ini pakai kerudung ini. Ini mengangkat syiar ini harus kita perhatikan. Maka begitu juga kalau kita merendahkan siapapun menjadi sebab dicabut hidayah kita. Sehingga pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Berapa kali kalian sholat Jumat? Pernah tidak melihat orang tidak sholat Jumat? Coba, apa yang ada di hatimu? Pernah tidak terenyuh? Lalu mendoakan, ya Allah semoga dia bisa sholat Jumat di suatu ketika, ya Allah. Pernah atau tidak? Kita hanya bangga, sudah, Alhamdulillah sudah sholat Jumat. Kita perlu menghidupkan hati, itu hatinya juru dakwah. Adik-adikku yang solehah, pernah nggak engkau melihat adikmu, keponakanmu yang tidak pakai kerudung? Atau kalian hanya mengatakan, kasihan tuh Pak haji nggak pakai kerudung? Begitu, ngerendahkan? Pernahkah kau doa di tengah malam mendoakan tetanggamu yang belum pakai kerudung itu? Ini perlu menghidupkan hati ini juru dakwah yang sesungguhnya. Sebelum kita berbuat dengan perilaku lahir kita, batin kita selalu ngadu kepada Allah. Ya Allah berikan pertolongan kepada itu ya Allah. Tetanggaku itu cantik ya Allah. Kalau dia tidak pakai kerudung fitnahnya besar ya Allah. Jaga kehormatannya ya Allah. Jaga uratnya ya Allah. Jaga kemuliaannya. Doakan sebelum kita negur di esok hari. Pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Kalau kalian punya prinsip ini indah. Ya, pandang orang lain dengan mata kasih sayang. Jangan memandang orang lain dengan mata merendahkan. Selagi belum mati itu masih mungkin semua mungkin begini. Iman bisa saja dicabut sewaktu-waktu. Kita bisa berpindah tempat, maka dari itu hati-hati. Kita semua masih berjalan belum final-finalnya kalau sudah mati dalam keadaan asyhadu alla ilallah, mati dalam keadaan iman Islam husnul khatimah itu baru selesai. Kisah kita. Baik prinsip yang keempat adalah koreksi diri. Nak. Prinsip yang keempat koreksi diri. Bagaimana koreksi dirimu? Nabi SAW masih selalu koreksi diri. Koreksi diri. Nabi pernah suatu ketika di Medan Laga. Di Medan Laga itu apa? Kalau sudah mayat mayat orang kafir dibilah buang ke sana, mayat orang Islam dirawat. Tiba-tiba Nabi Muhammad terhenti kepada satu mayat yang Nabi sangat kenal. Tapi Nabi lupa namanya. Sehingga Nabi bertanya, "Ini siapa ya ini?" Ini sahabatku yang namanya siapa dicari-cari. Kita pernah ngelihat orang, inget orangnya tapi lupa namanya ya. Siapa ini? Nabi mencari-cari tidak faham, tidak inget-inget. Lalu, lalu dipanggillah sahabat-sahabat Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, ini sahabatku yang namanya siapa ini? Para sahabat baru datang, dibaliklah wajahnya. Para sahabat pada beristighfar, Ya Rasulullah, itu bukan sahabatmu akan tapi itu adalah orang yang selalu melemparimu, menyakitimu, selalu duduk di majelismu, kau keluar, kau dimukuli dilempar. Rupanya orang tersebut saking seringnya di majelisnya Nabi Muhammad, Abu Jahal juga rajin di masjid Nabi Muhammad. Banyak orang-orang yang membenci Nabi Muhammad duduk di tempatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Untuk menyakiti Nabi Muhammad setelah itu. Jadi orang itu dilihat oleh Nabi Muhammad setiap hari, setiap saking sering menyakiti Nabi sampai Nabi hafal wajahnya. Cuman lihat hatinya Nabi. Kalau didolimi sama orang, disakiti sama orang, ingat orangnya, tidak ingat kejahatannya. Allah nggak inget kejahatannya inget orangnya Nah sekarang kiai kecil aja gara-gara sama tuan rumahnya tolong di pinggir pintu. Oh inilah ya Pak Haji yang meletakkan saya pinggir pintu, tidak menghormati kiai. 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Masih ingat, gak dimasukkan. Ya Bagaimana ini? Kalau taruh pintu ya mungkin lupa dan sebagainya. Kenapa gak tidak memberikan uzur yang banyak kepada orang? Kadang kita perlu dihormati, kadang-kadang ustadz doktor, profesor. Hmm, saya tidak menghargai. Saya Tori bilang, 10 tahun masih ingat. Nabi disakiti tidak ingat. Tapi ingat orangnya, itu kemuliaan hati. Tapi maksud kami bukan dari sini, maksud Buya. Ada maksud berikutnya apa? Nabi setelah dikasih tahu kalau itu adalah bukan sahabatnya, ternyata orang yang selalu menyakitinya, Nabi ternyata menitikkan air mata. Para sahabat Nabi bingung, ya Rasulullah, ini musuhmu sudah meninggal, tapi kenapa engkau malah menitikkan air mata? Apa jawab Nabi Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad adalah cambuk buat kita. Jawaban Nabi Muhammad apa? Aku menyesali diriku sendiri. Orang itu sering mendengar ceramahku. Orang itu selalu melihat perilakuku. Tapi kok belum sadar apakah ada omonganku yang tidak enak atau ada perilakuku yang kurang menarik? Nabi loh ya. Artinya apa ini? Cara prinsip dakwah yang dahsyat. Artinya apa? Kalau ada umat belum berubah, jangan salahkan umat. Salahkan kita mungkin caranya kurang indah. Kita perlu membuat inovasi dakwah. Maka berkembang terus. Jangan nyalahkan dasar pala batu, dasar Jawa, dasar Batak, dasar Sunda, dasar wah pakai dasar-dasar semuanya. Habislah menggunjing orang sekampung. Ada yang udah asal orang gunung, gue ini habis. Nah begitu. Kalau ada orang belum paham, jangan salahkan orang lain. Salahkan dirimu sendiri. Termasuk engkau dengan suamimu. Kalau kau mengingatkan suamimu kok belum berhasil, mungkin caramu yang kurang indah. Engkau mengingatkan istrimu, mungkin caramu yang kurang indah. Jadi mulai dari koreksi diri dulu. Untuk membuat inovasi dakwah. Harus ada perkembangan. Tidak bisa dengan ini dengan itu, tidak satu dengan ini dan seterusnya. Maka empat prinsip ini harus kalian pegangi untuk berdakwah. Tidak boleh ya, lanjutkan. Dia berharap ada pertemuan lagi, tanya jawab selain ini ada pembentukan tim dakwah yang solid, yang siap berjuang. Kita ingin mati dalam keadaan berdakwah. Kalaupun kalian menjadi seorang saudagar kaya, hatimu dengan dakwah mati dalam keadaan berdakwah. Allah nikmat. Jadi profesional kenal dakwah. Ini yang Buya inginkan setiap saat dimanapun berada. Dan jangan ragu kalian beri motivasi. Tidak ada masalah orang lebih besar darimu, nggak ada masalah. Biarpun mungkin kita sudah punya pondok nanti di sini. Tetangga ada bikin pondok lebih gede lagi, nggak ada masalah. Jangan sampai masuk dalam dunia kedengkian. Sebab nanti ada kendala dakwah ada dua. Kalau kita lanjutkan. Kendala dakwah ada dua. Yang pertama adalah tawaduk yang tidak pada tempatnya. Misalnya sudah belajar ilmu, tak taunya suruh pulang ke, pulang ke rumah, suruh ngisi di masjid, kiprah di masjid, malu. Kenapa? Masih ada kiai sepuh, masih ada kiai itu tua. Loh, memangnya kiai didoain biar cepat mati atau bagaimana? Kan tidak kan? Nah ini kurang. Ya sudah biarpun ada kiai sepuh. Sampai ini prinsip ini saya pakai pertama kali saya turun dari Yaman. Ini berapa waktu yang lalu? Mungkin Buya tidak setua hari ini mungkin waktu itu ya. Sehingga kalau saya nunggu tua, wah ini tidak ceramah. Pertama sekali saya suruh ceramah di depan para kiai-kiai sepuh semuanya. Saya berpikir, saya pertama mau pakai tawadu yang tidak pada tempatnya. Akhirnya tanya, siapa yang nyuruh saya? Yang nyuruh Kiai Sepuh. Baik kalau nyuruh Kiai Sepuh, berarti Kiai Sepuh pengen tahu saya, mau ngoreksi saya. Tidak apa-apa, saya naik. Saya ceramah seperti tidak ada Kiai Sepuh. Nggak usah tawaduk, nggak usah, nggak usah, lah, nggak maju-maju nanti. Tawaduk yang tidak pada tempatnya nggak laku. Tawaduk iya, tapi saya cium tangan Kiai Sepuh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah saya cium tangan, nggak rugi. Nggak hilang hidung saya juga tetap utuh. Tawaduk ini bukan tawaduk bukan basa-basi, bukan tawaduk dari hati kau hormati orang lebih tua. Adapun di saat saya harus suruh, kalian harus disuruh, mungkin orang percaya ngurusi masjid karena kalian di kampus dulu. Percayakan saya, ya sudah, bismillah. Saya akan urusi semaksimal mungkin. Kamu khutbah, kalian punya bekal. Khutbah, nggak usah, masih ada kiai sepuh. Uh, tak tanya kiainya panjang umur, kamu pusing nanti. Ayo, Kan jadi gak bener hatimu nanti ya. Biarin kiai panjang umur, alhamdulillah kita berkiprah dalam dakwah. Yang pertama tawaduk yang tidak pada tempatnya. Banyak ini santri-santri pulang ke rumah tidak maju sampai akhirnya apa? Mau ngisi mesin gak berani balik ke pasar jadi penjual lagi. Hilanglah ilmunya. Ke sawah, hilanglah ilmunya. Sehingga banyak alumni-alumni pondok tidak berkembang. Karena apa? Tawaduk yang tidak pada tempatnya. Ini saya cermati kayak gini ini semuanya. Sehingga kenapa susah maju? Padahal punya potensi loh dia. Kenapa tidak berkembang? Hah? Tawadhu tidak pada tempatnya. Baik, yang kedua adalah penyakit dalam dakwah itu kalau ada orang nongol dibentung. Kalian punya majelis, tak tahu di situ ada majelis baru lagi. Biasanya nggak seneng. Kok buat majelis lagi? Kan cukup ini saja. Kenapa tidak bergabung dengan saya? Hei, eh, tidak harus bergabung orang berjuang. Yang penting tujuannya sah, sama. Oh, sekarang ada ekor-ekor majelis ini, majelis itu. Mau, gelarnya segede-gede majelis ahli surga, ada majelis ahli apa. Tapi akhir-akhiran semuanya ada. Kalian tidak boleh seperti itu. Yang bergabung dengan Buya harus selalu memberi motivasi kepada yang lainnya. Orang lain boleh lebih gede dari kita. Karena semuanya andal untuk dakwah. Mungkin kita buat pondok pesantren muridnya hanya 200. Tapi tetangga akan buat 2000. Alhamdulillah. Jangan ada dengki di dalamnya. Makanya dengkinya para ulama ini problem. Dengkinya para juru dakwah ini. La hasad ka hasadil ulama. Tidak ada dengki seperti dengkinya ulama. Buya berharap suatu ketika yang dengar ini ternyata nanti punya ilmu lebih banyak dari yang Buya dapat. Allah. Alhamdulillah. Kita nah, seperti lebih gede dari ini yang harus kita hadirkan. Baik anak-anakku sampai di sini saja. Kami harus harap nanti di data biarpun sekarang sekarang kan banyak media informasi. Kalau ternyata di sini aktif timnya berarti Buya akan sering ke sini nanti. Kalau nggak aktif Buya tidur di sana nanti. Saya ingin aktif dan nanti kurikulum akan Buya hadirkan, akan Buya datangkan ustadz khususnya yang sarjana-sarjana umum itu, bahkan sarjana agama pun perlu sebab anak-anak Thailand pun mereka adalah fakultas syariah. Kami katakan, ilmu kampusmu tidak dibutuhkan di masyarakat. Sebab ini mana fakultas syariah? Saya syariah. Yang dibutuhkan masyarakat ilmu ringan bab wudhu, bab sholat, bab ini yang kalian bahas sampai jungkir balik sampai tidur malam tidak dibutuhkan nak. Paham tidak? Nah, ini aja makanya akan beri ilmu masyarakat yang praktis ringan kalian faham di masyarakat pun kalian bisa ajarkan itu baru nanti fikih akhlak membersihkan hati berbakti ke orang tua dengan saudara saling mencintai dengan pembantu yang santun terus ini adalah masalah-masalah sederhana jadi ilmu nggak repot nak asalkan tahu mana yang harus saya pelajari lebih dahulu punya punya kurikulum nanti insya Allah kalau timnya aktif kita akan lanjutkan dan kita akan sering kunjung di sini insya Allah ya baik anak-anakku semuanya uhibbukum fillah Buya mencintai kalian karena Allah. Semoga ini menjadi sebab pertemuan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ditanyakan. Ada banyak bertanya. Itu ada tanya, ini tanya. Apa saja? Apa saja ya? sore ini belum ada ya mandi sini dan kita sampai itu di sana ya pakai mic pakai mic Gak sampai biar sini yang bisa ke sini biar ke sini yang nggak bisa nggak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini masalah ada soal tokoh yang masyhur di Indonesia. ia berpendapat ikut kontras yang mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib untuk perempuan itu terbukti uh, keluarganya itu anaknya sendiri tidak berjilbab gitu jadi bagaimana cara kita menyikapi tokoh yang seperti itu Baik. Bagaimana menyikapi karya-karyanya gitu. Baik. karena karya tokoh ini sudah kita ketahui seperti tafsirnya baik sudah cukup cukup saya baik saya paham kita tidak masuk juga menggunjing orang. Baik, bagus pertanyaannya bagus seperti ini. Hindari majelis kita untuk membicarakan seseorang dan menyebut nama seseorang. Akan tapi kita pakai kaidah umum. Kalian kalau mau berguru, kata Imam Syarnyuji, kalian harus tahu betul Kadang ad-dinu amanah fal ta'khud fal tandur amman ta'khud dinak. Agama itu amanat maka dari siapa kau ambil kau harus tahu itu masuk rumah tangganya ustadzmu bagaimana jangan sampai ustadz aksen saja Tuhan Masya Allah Allahu Akbar tapi di luar belum tentu makanya menuntut ilmu sendiri ada aturannya sebab kalau kalian sudah bergabung dengan ustadz kalian harus pasrah seperti mayat pasrah di hadapan tukang yang mencuci memandikannya harus ya akhlak yang, baik benar syariatnya benar Adapun orang mengingkari jilbab, jilbab sepakat ya ijma ulama tidak ada yang ingkar jilbab, siapapun dia biarpun jubahnya lebih gede dari Buya. Adalah tidak, tidak perlu diikuti karena apa? Masih banyak ilmu yang lain. Memang ilmu harus melalui dia saja. Kita tidak pernah baca bukunya pun juga bisa. Karena harus jelas masalah seperti itu. Dan orang-orang yang mempunyai fatwa, kita tidak akan menyebut nama siapapun. Akan tapi, ini rambu-rambu. Karena yang menyeleneh bukan dia tok, banyak yang lainnya. Jadi kalau orang keluar dari kaidah-kaidah yang benar, maka tinggalkan pun kita tidak usah menggunjing baik selesai adapun masalah yang lainnya anaknya dan sebagainya mungkin anak yang bandel tidak mau belum tentu mungkin anak yang bandel mungkin juga kan ada mungkin anak yang bandel kita juga tidak berani menyalahkan kita tidak mau dijebak untuk menggunjing siapapun kita tidak akan ngomongi siapapun bagus pertanyaannya itu kasih kaidah ini pertanyaan yang benar tidak perlu saya mengambil termasuk orang-orang yang aneh itu di radio kita tidak pernah kita putar ceramahnya Padahal kami butuh ceramahnya para ulama-ulama. Tapi kalau sudah ada nehan tentang akidah tidak tegas, tidak menjerumuskan. Dan Buya belajar, aslinya Buya itu Buya menceramah nah ya. Buya itu bukan ceramah aslinya itu. Karena Buya ngambil fikih usul fikih. Mestinya saya diskusi fikih, hukum-hukum dan seterusnya. Masalah jilbab detail sampai habis, mestinya begitu. Bukan masalah ceramah, cuman di Cirebon suruh ceramah, akhirnya saya ceramah sudah. Tapi kalau diajak diskusi fikih, insya Allah masih nyambung. Fikih usul fikih nyambung nanti. Ya. Saya bagiannya fikih usul usul fikih dan punya sempat mengajar akidah cukup lama di sana. Jadi kita ngerti akidah akidah. Akan tapi masyarakat butuhnya ceramah kayak begini ya sudah ceramah ceramah tuh ringan ringan, bab bersihin hati, suami istri yang enak, milih jodoh yang benar, semangat. Ah, eh. Eh, ini itu itu saja kita tidak usah repot-repot. kita Ketahuilah tidak, kita tidak butuh dengan ilmu semacam itu. Apalagi sekarang ada liberal yang kacau merendahkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran Sampai mengkritik para sahabat Nabi dengan bahasa yang kacar dan sebagainya Sampai mengatakan homo adalah wajar itu adalah nggak apa-apa dan seterusnya sampai dengan kalimat ya orang yang menghalal mengharamkan homo itu Nabi Lut mengharamkan homo seks itu kan karena istri tanah perempuan yang nggak laku saja kan Wah, itu kan kurang ajar kan <laughs> ini adalah orang-orang yang model-model grupnya liberal yang aneh-aneh ini merendahkan syariat Nabi SAW tidak nak kalian bukan main-main dengan syariat bukan untuk main-main syariat bukan kalian rendahkan kalau sudah kalian dengar dari para orang ulama jilbab ada wajib ketahuilah katakan wajib cuman bukan berarti kamu mencaci yang tidak pakai jilbab Ingat kaidah, pandanglah orang dengan mata kasih sayang. Kalau ada orang tidak pakai jilbab, doain tidak bukan untuk kita caci maki, tidak. Oh, kamu udah pakai jilbab gimana? Oh, tidak. Tidak ada yang sempurna menjalankan syariat ini. Ada sesaat dia tidak pakai kerudung, sesaat tidak sholat, ada sesaat ada orang tidak puasa, ada sesaat makan riba. Tapi umat Nabi Muhammad semuanya. Ya kita selesaikan satu-satu kalau kita mencaci maki setiap hari mencaci maki. Hei kamu makan riba, hei kamu tidak sholat, hei kamu tidak puasa, hei mabuk kita setiap hari. Baik, pandanglah orang lain dengan mata kasih. Sen. Tapi harus prinsip kalau orang merendahkan syariat Nabi Muhammad, tidak saya tidak butuh dengan ilmunya. Harus tegas ini biarpun dijadikan satu referensi di kampus yang terpenting enggak saya akan menjadi dari guru yang mengajarkanku patuh kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah kemasyuran-kemasyuran di dunia, yang lebih masyur dari dia juga banyak. Itu pun hidup tahun ini. Ada yang masyur bertahun-tahun tidak pernah habis Imam Ghazali rahimahullah taala. Ayo pemikirannya. Sampai berapa tahun Imam Ghazali? Abad keempat sampai hari ini dihitung berapa tahun ya? Ayo, dan karangannya lebih banyak lagi, kurang apa? Itu yang perlu kita kagumi. Kalau biarpun orang hari ini pemikir dan sebagainya, memang kelas zaman sekarang. Dan bukan berarti orang lain tidak ada ilmu kebetulan seperti kalau bahasanya orang orang Cina itu apa hoki ya? Apa hoki itu? Memang jatahnya naik daun hari itu, kan begitu ya? Hanya jatahnya dia terkenal hari itu. Makanya jangan remehin ustaz di kampung, jangan kagum dengan ustaz televisi gampang-gampang. Wah, ini Buya Yahya televisi. Belum tentu. Masuk dulu ke Pondok Al-Bajah tahu Buya Yahya kayak apa. Sana ke Cirebon sana biar tahu nih. Jangan-jangan Bu Yahya kalau lo di anu pakai baju preman nanti itu. Kan belum tahu. Ya. Artinya apa? Ketenaran itu adalah ia sudah bagian daripada jalan hidupnya. Tiba-tiba dia terkenal, kan begitu? Bahkan ada orang lebih alim lagi. Yang kita jadikan ukuran bukan terkenalnya seseorang, bukan banyaknya karangan, bukan banyaknya jamaah, bukan. Akan tapi kebenaran yang ada pada pada dirinya itu. Selesai ya anak-anakku itu hanya satu saja masih banyak ratusan yang seperti itu bahkan ada lebih parah dari itu itu hanya satu contoh contoh saja baik kita saya putri dan saya pernah dengan beliau-beliau orang disebut saya sering saya pernah dialog dengan si A yang masalah wanita gender gender saya pernah duduk dengan dia dialog saya setengah saya, jadi saya pernah ngomong dengan makanya kalau saya ngomong mereka saya bisa tapi kalau menggunjing tidak. Baik ya. Salam. Ustaz, uh, seperti diketahui bahwa ketika kita kuliah di Universitas Islam ini, ketika kita balik ke kampung atau ke dusun, pasti orang-orang kampung mengira kita sudah paham agama, kita sudah paham mendalami agama. Nah, yang saya mau tanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita berdakwah di dalam masjid, namun apa yang kita dapatkan itu belum bisa kita lakukan sendiri. Apa itu, apakah itu masuk dalam kategori munafik atau ada ada ketentuan lain? Baik. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku semuanya, berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, jangan kau berikan kepada mereka apa yang kau ketahui. Ini prinsip. Ada orang gara-gara ahli nahwu setiap ke majelis bicara nahwu. Ini fa'il, ini fa'il, ini maf'ul. Orang awam nggak faham. <laughs> Jadi berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, jangan kau berikan kepada mereka apa yang kau ketahui. Artinya apa? ya, ilmu kampusmu dari pakai di kampung. Nah, saya ngomong itu tadi sudah ngomong ya. Kalian harus belajar kembali kepada Safinatun Najah. Belajar tentang wudhu yang baik ini, yang praktis dan kalian hafal. Saya itu punya santri, kalau urusan kitab Safinah kamu pasti pakai kitab tak rotan nanti. Oh, kitab kecil saja pakai kitab. Hafal liur kepala. Biarpun sarjana matematik, tapi urusan bab wudhu matang. Dengan Buya nanti. Bab sholat matang. Di kampung itu yang kalian butuhkan itu. Kalian ngajar mari hari ini Ibu, kita bab wudhu. Bismillahirrahmanirrahim pakai Al-Qur'an. Ya iyalah amanu idakum qumtum sholati. Pertama Al-Qur'an satu saja. Hadis satu. Oh, sudah kayak alim besar kalian ya. Cuman yang kalian berikan ilmu ringan, bab wudhu begini, yang benar, terus detail Bukan ilmu falsafat yang kalian pelajari di kampus. Bukan. Ya. Makanya kami kembalikan buat kurikulum ringan untuk anak-anak kampus. Tapi ilmu yang kalian pelajari perlu karena apa? Kalian nanti mungkin ngajar di sana sesuai dengan disiplinmu. Buya itu belajar fikih perbandingan, Enggak pernah saya sebutkan kecuali dalam keadaan tertentu. Nahwu belajar, sebab sebelum ngambil usul fikih itu namanya turrah. Turrah itu adalah Alfiyah Ibnu Malik 1000 plus 1800. Jadi 2800 bed nadom Alfiyah. Alfiyah terbesar kita pelajari namanya turrah, nggak ada di Indonesia. Karena kita belajar dari guru Singkiti. Singkiti itu gurunya suka ngapal. Makanya waktu kita suruh ngafal, kita nyerah ngajukan permohonan berkali-kali. Saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, suruh ngafal susah, dokter. Nggak bisa, harus ngafal. Ya Allah, mabuk nih. Harus ngafal. Karena saya punya anak waktu itu. Masalah anak, masalah menikah jangan ragu ya. Nikah yes, pacaran no. Ngomong saya ingat. Kalau nikah jangan ragu. Kalau sudah waktunya nih nikah. Buya nikah masih sekolah, nak masih kayak kalian tuh. Buya nikah masih sekolah, masih kuliah. Cuman saya yakin kalau bapak ibu sudah ngizini, kok guru ngizini, kemudian guru sendiri pilihannya juga memilihkan seperti itu, pasti ini ada jalan keluar saya selempetkan sedikit agar kalian semangat untuk menikah sebab kalau tidak menikah problem Buya tahu bahasanya waktu itu Buya tidak punya bakat bekal cuman saya punya syahwat pribadi mohon maaf saya punya syahwat pribadi saya punya kebutuhan pribadi apalagi setelah itu saya dapat tugas untuk ngurus ya, mahasiswi putri saya tidak mungkin jadi fit, fitnah sebelum saya masuk ke ngurusi mahasiswi putri saya minta kepada guru saya minta mau nikah iya sudah termasuk guru guru saya enteng kan, gampang gampang ngentengkan umi ngizinkan akhirnya ada satu calon sudah saya pun tidak pernah kenal keluarganya tiba-tiba saya meminta begitu eh memang jatah dikasih di dikasih tak tahu suruh nunggu 4 tahun dah kalau suruh nunggu 4 tahun akhirnya apa saya ngambil keputusan kalau dalam sebulan ini tidak ada pernikahan tunangan batal wah ini akhirnya terjadilah pernikahan saya tidak punya apa-apa akhirnya alhamdulillah istri paham jadi sepanjang kita menyelesaikan kuliah maka ini prinsip harus kalian berani pakai ini apa itu BSS bayar sendiri-sendiri sampai enam tahun saya tidak pernah belikan baju istri saya terima karena ngerti saya masih sekolah saya masih kuliah baru setelah mau pulang saya belikan dan sekarang anak-anak Buya, santri-santri Buya saya gampangkan uruskan pernikahan. Saya tidak perlu sedih. Kemarin ada baru tamatan SMA mau kuliah. Buya saya pengen kuliah, ngambil apa? Manajemen nikah dulu saya nikahkan baru kuliah kuliah kalau kalian jadi murid Buya nikah duluan sebab zaman-zaman rusak anak-anakku semuanya jangan ragu pernikahan halal sebab kebutuhan itu kalau zina adalah hina zina adalah busuk zina adalah kehancuran zina adalah kerendahan Mas, jangan ragu untuk menikah dan kalau nikah kalian karena Allah janji Allah kunu fuqara yuhnihimullah kalau kau fakir akan dikayakan oleh Allah. cuman ingat pilihan yang benar, petunjuk guru, orang tua, lihat. Asalkan wanita yang mau ngerti, lihat. Nanti akan menemukan kejayaan. Dan setelah itu saya menikah hidup pas-pasan. Setiap akhir bulan tuh pasti bingung cari buat cari duit untuk beli roti. Listrik pernah dicabut, nggak bisa, nggak bisa. Padahal kalau dicabut di negeri Arab itu panasnya luar biasa kayak di open. Nggak bayar listrik dicabut. Alhamdulillah itu adalah jadi cerita indah hari ini. Sampai pulang ke Indonesia kita harus ngontrak. Jadi kontraktor hebat ya jadi kontraktor kita kontrak alhamdulillah setelah itu Allah Allah dikasih perlu perjalanan itu semuanya jangan ya kalau melihat buya enak ke sana kemari dan sebagainya semuanya perlu proses dan itu yang kami hadirkan anak-anakku lihat urusan halal haram tadi kita ngomong masalah masalah apa tadi dia ke kampung ah ke kampung artinya apa nak berikan apa yang yang mereka butuhkan. Makanya kita perlu belajar fikih praktis ringan tadi, kurikulum yang saya sampaikan tadi. Kami kalian harus belajar dari guru kalau kalian kalian pengen balik kampung. Kecuali kalian masuk akademi ngajar di SMP, SMA, aliyah ya itu kan. Tapi kalau kalian ingin praktik di kampung, kalian ngadep kepada kiai untuk belajar kitab Safinatun Najah, Fathul Qarib, yang ringan-ringan bab wuduk, bab ini, baru nanti manfaat itu. Sempurna nanti. Kecuali kalau ngajar di kampus sesuai dengan pendidikan kamu Kampus, kalau Buya ngajari kampus ya ilmu kampus yang saya sampaikan. Tapi di kampung nggak apa, nggak berlaku itu semua. Ya nanti solusi masalah berat, masalah hukum-hukum fikih kita perlu buka baru lagi dan dituliskan dalam fatwa-fatwa yang berdasarkan perkataan para ulama-ulama terdahulu. Jadi kemudian bagaimana? Tadi dia mengatakan bahasanya kalau di kampung lalu kita tidak mengamalkannya, eh ketahuilah bahasanya. Ada ilmu itu adalah ilmu yang masalah hal-hal yang wajib dan ada hal-hal yang sun. Kalau wajib, insya Allah bukan kalian. Tidak mungkin kalian mengatakan yang wajib lalu tidak melaksanakan Sholat lima waktu Adapun masalah kesunahan kemuliaan Kalau kalian belum bisa melakukan Semoga berkat karena kalian memberitahu kepada orang lain Maka kalian akan mengamalkannya Jadi belajar Saya termasuk orang malas Kebalasan saya, saya perangi misalnya Saya menemani orang itikaf Ya kan? Kalau menemani orang itikaf nggak jadi mal Melek kita punya program, orang lain diajak program malam, bangun malam, program ini. Kalau suruh bangun malam sendiri mungkin males. Jadi dengan kalian mengajari itulah yang menggugah, termasuk pertanyaan-pertanyaan cerdas. Tapi jangan sampai bersana itu dari setan juga, menjadikan kita lemah, akhirnya nggak ngajar juga, problem jadinya. Artinya pertanyaan itu bagus, kembalikan ke saya, berarti saya harus mengamalkan. Wabal mal wal bil zakati, seper sepuluh. Saya ngomong sepuluh kesunahan, saya ngemakan satu nggak apa-apa. Jadi terus sampaikan kata Imam Haddad, maka dari itu cara menyampaikannya hadirkan dengan kekhusuan bahasanya, aku akan menjadi orang pertama yang mendengar. Jadi niatkan bahasanya, aku untuk menasihati diriku sendiri wahai jamaah, wahai saudara-saudara, saudari bapak-bapak, ayo kita tingkatkan bangun malam. Hadirkan seolah kau ada di situ. Seolah kau mendengar, kau menasihati dirimu sendiri. Dan biasanya dipungkasi ini adalah nasihat untuk saya sendiri dan semoga saya juga bisa seperti yang saya katakan. Tidak nah, apa-apa. Dan doanya para ulama, naudzubillah minal qawli bila amal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bisa ngomong tidak mengamalkan. Tapi ingat jangan gara-gara belum mengamalkan lalu berhenti tidak berdakwah kacau itu nanti. Baik insyaallah ya. Terus berjalan. Dakwah tidak berdosa karena urusan kesunahan. Kalau urusan keharaman dan kewajiban insyaallah nggak masuk akal nih. Masa nggak sholat? Masa nggak puasa? nggak ada ya. Ini ini adalah urusan kesunahan-kesunahan, kemuliaan-kemuliaan. Baik, wallahu alam Insya Cukup insyaallah. Adik putri? Anak-anakku belakang. Putri dulu kalau ada. Kalau putri ada anak putra yang sana mendengar nanti sampaikan ke sini. Kalau suaranya tidak bisa diangkat, Adik. Anak-anakku. Boleh, coba ada satu dengar. Satu yang bisa mendengar. Ngomongnya apa nanti sampaikan ke Buya sini. Ayo. Satu. S sampai sana sana. Apa satu atau dua? Dua, dua, dua pertanyaan. Sudah selesai habis ini dua tutup istirahat. Ayo. Satu lagi. Kalau satu cukup satu, biar tidak terlalu malam. Ada lagi Putri? Adik-adikku, anak-anakku semua? Ayo. Sudahlah resep masak, bikin rujak juga apa-apa sana. Boleh tanya apa aja sini. Punya punya acara setiap Senin pagi di MNC TV itu adalah untuk mempersiapkan kalian untuk menikah nanti. Masih keharmonisan untuk bagaimana menata hidup yang baik di MNC TV setiap Senin pagi siaran langsung. Apa pertanyaannya? Jam setelah sholat subuh lah, wanda sebab sudah jamnya nggak tepat itu. Jadi kita setelah sholat subuh assalamualaikum langsung assalamualaikum ceramah itu nanti. Nggak enak bener itu. Ayo silakan pertanyaannya. cobanya kayak apa misalnya jadi gini kalau kalian ingin berbuat baik ingin ngaji niatnya kuat tak tanya diberi Allah ujian sakit maka ketahuilah sakit kalian menjadikan kalian tidak bisa menghadiri majelis ilmu tapi ketahuilah Allah maha kasih dengan sakit kalian Allah angkat derajat kalian dan Allah akan ampuni lebih dari itu pahalanya ngaji kalian sudah dapat jadi adanya musibah itu tidak akan menjadikan rendah kita ujian yang menjadikan kita tidak bisa melakukan satu kewajiban bukan berarti Allah menghalangi kita untuk berbuat baik saya ingin sedekah, saya punya duit 10 juta pengen sedekah, tatonya hilang dengan niat kita sudah Allah nilai dengan kebaikan ya sudah hilang, sudah saya niatkan saya tabung 10 juta, tatonya hilang, diambil loh orangnya sudah, selesai kisahnya ya niatmu yang perlu kalian kukuh kena ya kalian niat yang benar maka dengan niat-niat berbuat baik itulah kalau seandainya kalian tidak mampu sekalipun, maka Allah sudah memberikan pahala kepada kalian. Termasuk dalam dakwah ini yang harus kuat di sisi niat itu. Begini kaidahnya. Jika engkau mengajak satu orang kepada kebaikan, maka engkau sudah mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikutimu. Kemudian kalian datang yang kedua mengajak lagi, maka kalian sudah mendapatkan pahala biarpun orang itu juga belum mengikutimu. Pahala yang kedua buatmu. Orangnya tetap Kau datang yang ketiga, kau mendapatkan pahala yang ketiga, biarpun orang itu belum mengikutinya, mengikutimu. Bahkan mungkin yang keempat, kau dia marah-marah, maka pahalamu lebih gede lagi. Jadi kita urusan dengan Allah. Orang cita-cita ada zaman di dikabarkan oleh Nabi SAW ada seorang fakir melihat orang kaya bersedekah dan sebagainya. Lalu dia beringinan namanya ghibtah. Lalu dia berangan-angan saya ingin kaya seperti dia lalu bisa bersedekah nggak kaya kaya dia maka dia sudah mendapatkan pahala sedekah sedekah Allah jadi sesuai dengan niatmu nak ya yakin niat tapi niat yang benar niat yang benar bukan setelah sembuh malas lah itu berarti bohong niatnya setelah dapat duit nggak sedekah berarti bohong niatnya baik kalau ternyata ada musibah dan musibah yang sesungguhnya itu hanya maksiat saja bagi ahli iman musibah yang sesungguhnya bagi kita adalah maksiat melihat yang haram mukaddimah zina Gunjing itu musibah. Tapi urusan sakit, hilang duit, fakir itu bukan musibah. Hakikatnya adalah itulah kemuliaan. Bahkan dengan Allah, Allah ana indal munkasirati qulubuhum. Allah berfirman, aku bersama orang-orang yang seperti itu. Aku bersama orang yang tertimpa musibah. Ya, Allah seperti itu ya anak ya. Cukup Allah. Lanjutkan nanti. Buya ada Buya itu ada program banyak ya. Nanti ada di Facebook, Twitter, apa macam tapi Buya tidak ngerti itu yang menangani ada timnya sendiri internet saya itu tidak ngerti saya paling tidak senang komputer itu ya, saya, saya hanya akhir-akhir ini karena kita harus ngontrol dari jauh apa itu kita sering lihat bisa bergabung dengan Facebook bisa bergabung dengan media-media yang lainnya terus ada radioku online melalui internet bisa TV online juga ada melalui internet bisa di YouTube juga banyak kalian bisa mengambil yang ingin menikah langsung nanti menuju rumah tangga cara milih yang benar cara bergaul yang benar ada di situ ya kemudian menjaga rumah tangga ada mendidik anak ada semuanya ada di situ kemudian juga ada program kita membesarkan pondok namanya program infak tapi infak itu Buya ajari kalian nanti kalau punya pondok jangan bikin orang malu kadang-kadang kita datang minta duit begini ini sudah ada adab kalau yang minta saya kan pasti ngasih ya enggak kalau enggak ngasih enggak? Enggak enak ini termasuk kayak ngerampok halus dengan makom saya. al akhdu bil haya'i akhdu bis saif. Kalau orang meminta dengan makomnya, membuat orang malu itu kayak ngerampok. Cincinnya bagus banget nih buat saya aja ya, buat Buya ini. Pasti ngasih, enggak enak enggak ngasih Tapi hmm, hmm, nah, saya ngerampok. Maka kalau kalian dakwah tuh jangan tentang dakwah lalu ngambil dana minta sama orang seenaknya. Kadang-kadang malah ngajak jor-joran. Pak Haji, nyumbang Pak Haji Males-males banyak. Pak Haji tetangga aja ngasih 500, Pak Haji nggak ngasih. Nah, ini nggak cari jor-joran nih. Dan selama kita membangun pondok tidak pernah kita ngeremek ke rumahnya orang minta, minta tidak ada, tidak ada proposal. Akan ya, tapi memberikan informasi boleh dan itu lima tahun kita tidak pernah ada rekening. Akan ya, tapi setelah banyak permintaan ke sana kemari, akhirnya ada kita buka rekening. Akan ya, tapi rekening caranya pun yang mulia. Kita berikan kepada seseorang ngasih nggak ngasih nggak ada masalah. Kalau kalian tidak bisa ngasih, kasih ke orang lain, orang lain ngasih, kalian dapat pahala. Tapi cara yang terhormat. Sebab kalau rekening kan suka-suka ya. Kalau saya datang ke rumah pakai kertas kan tidak enak nanti. Tapi kalau saya kirim rekening, nanti Buya akan mm, barangkali kalian ingin berkiprah, kita ingin membuat sekolah. Kita punya radio di Batam, kita mau radio di mana-mana. Itu perlu dana besar semuanya. Dan alhamdulillah dananya umat semuanya yang suka rela. Dan dari tim keuangan nanti ada yang ngontrol. Jadi bukan di Buya, Buya nggak tahu urusan duit, tapi Buya ngontrol saja. Duit masuk hari ini 10 juta, 15 juta, tapi digunakan untuk dakwah nanti semuanya maka kita ada satu kartu di situ adalah media-media dakwah buya sekaligus ada nomor rekening tapi ingat yang terhormat nasihati orang kalau ingin berjuang dan kita ingin membuat sekolah besar di Palembang kita ingin membuat sekolah besar di Palembang insya Allah atas izin Allah siapa yang ngisi kalian semuanya saya hanya membuat bangunannya dan programnya yang cuma jago matematik ayo di sini jago IPA bahasa Inggris kita akan buat program tapi akan kita tekankan SD SMP penekanan agama baru SMA-nya mengarah profesional Baik ini saja nanti ada kartu yang di situ ada rekening bukan untuk kalian nak kalian belum punya duit mungkin bapak kalian mungkin paman kalian mungkin saudara kalian mungkin mungkin simpan saja sudahlah simpan saja Buya berharap justru kartu itu manfaat untuk kalian. Mungkin lima tahun yang akan datang Allah ada yang diambil menantu orang kaya jadi pengusaha gede. <laughs> Atau tiba-tiba rezeki membeludak, eh kartunya masih ada, bermanfaatnya. Jadi simpan saja itu kartu untuk kalian. Paling tidak kalian sambung dengan saya. Tidak minta kepada kalian. Ini kartu untuk apa ini? Kartu untuk apa ini? Bukan buya itu ya. Apa itu? Majelis kita tidak ada, biar diam saja, jangan dijalankan. <laughs> Untuk masjid, oh, untuk masjid boleh. Bukan untuk buya ya. Untuk masjid, untuk masjid, untuk masjid. Kalau untuk masjid boleh. Di masjid buya tidak ada keropak keliling. Di masjid juga tidak ada apa? Infak keliling itu. Sebab infak keliling juga bikin nggak enak. Ini ngasih, ini nggak ngasih nggak enak. Waduh, ngasih. Jadi infak keliling saya nggak mau. Jadi infak di pondok itu adalah dipatok di sana. Kalau mau nyumbang masuk ke sana tuh. Kita tidak ingin ada orang yang tidak enak berbuat baik. Kita ingin orang berbuat baik dengan ikhlas. Ketahuilah, kalau orang berbuat baik dengan ikhlas itu enak kita dengan dia. Tidak perlu sanjungan dari kita, enak. Baik itu saja, nanti boleh itu berputar kalau untuk masjid, kepentingan masjid. Kalau untuk kepentingan dakwah punya tidak ada itu. Dakwah kita tidak ada. Dakwah kita adalah mulia, ya terhormat, tidak dengan cara seperti itu nanti. Kemudian dan itu juga terhormat untuk masjid, bukan untuk pengurus masjid, bukan untuk mas masjid. Cuman Buya punya prinsip sendiri, nanti kartu itu mohon disimpan Paling tidak kalian sambung dengan Buya. Tok kalian ketemu orang subhanallah, pengusaha ini dan sebagainya. Saya punya duit mau dibawa kemana nih? Tapi kasih tahu, Buya tidak terima duit zakat. Zakat untuk fakir miskin, bukan untuk bangun pondok. Yakin kan ya? Pondok kita tidak boleh dibangun dengan duit zakat. Zakat untuk fakir miskin. Itu mahasiswa yang nggak punya duit kasih zakat tuh. Tapi bukan untuk bangun masjid. Yes? Bukan untuk bangun pondok. Bukan dikasihkan kiai dan terima duit zakat. Ya, jelas ya. Jadi kalian harus jadi tim Buya mulai saat ini detik ini insyaallah. Baik, kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibagi Mas ini nanti? Kartunya dibagi nanti ya, kartunya dibagi bukan untuk semoga buat untuk kalian. Artinya apa? Allah memberikan kecukupan kepada kalian lalu kalian bisa berinfak. Kalau tidak untuk kalian untuk yang lain. Pilih untuk orang lain untuk, untuk kalian. Kami alhamdulillah niat bener nih, pengen kaya, pengen cukup ya. Kalau tuh orang lain nggak punya duit terus nanti nih. <laughs> Jadi baik, tapi disimpan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang maha mulia, muliakan kami. Seperti engkau kumpulkan kami di majlis ini Kami mohon kumpulkan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Seperti engkau pertemukan jasad kami Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu Ya Allah Jaga kehormatan dan kemuliaan kami Anak-anak kami semua ini jaga kehormatan dan kemuliaan Mereka semua Ya Allah Jauhkan mereka semua dari kehinaan Ya Allah Buka pintu halal untuk mereka ya Allah Jauhkan mata kami dan mata mereka dari melihat yang haram Jauhkan lidah kami dari mengucapkan yang haram Jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram Jauhkan dari kekotoran hati kami ya Allah Jauhkan kami dari dengki dan dendam dan benci Jauhkan kami dari riak dan sombong ya Allah Engkau maha tahu tentang kami ya Allah jika ada orang berbuat jahat dan berbuat salah kepada kami Jika ada orang dolim kepada kami Jika ada orang menggunjing kami Jika ada orang menfitnah kami Kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah Ampuni mereka ya Allah Dan berikan kesadaran kami tidak ingin mereka kau hukum dan kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Ya Allah jaga kehormatan anak-anak kami semua ya Allah. Jauhkan kami dan mereka semua dari zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah. Zaman-zaman rusak ya Allah. Hal-hal yang membangkitkan syahwat ada di mana-mana. Hal-hal yang membangkitkan syahwat ada di mana-mana ya Allah. Kami mohon jaga anak-anak kami semua dari zina yang hina dan kohinakan dari mukaddimah zina yang busuk itu ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang pernah terpleset dalam kehinaan zina atau mukaddimah zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah sehingga di dunia tetap mulia, mulia di keluarganya, mulia di hadapan pasangannya ya Allah sehingga tidak ada yang tahu kecuali Engkau ya Allah dan ampuni mereka ya Allah dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau siksa ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka kelak ya Allah. Yang sudah menikah berikan keindahan dalam rumah tangganya. Yang belum menikah kami mohon pilihkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, pejuang-pejuang yang tulus di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. dan berikan keindahan dalam hidup mereka kecukupan ya Allah lahir batin mereka dan berikan kebaikan di dunia dan di akhirat dan berikan kepada mereka keturunan yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah orang tua mereka yang telah membekali anak-anak mereka orang tua mereka yang telah membekali mereka untuk menuntut ilmu berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat ampuni mereka dan jadikan ahli solat ya Allah Orang tua mereka berikan kemudahan dalam segala urusan mereka. Yang sempit rizki mereka lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Dan kami semua ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan rizki kami yang ya Allah dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang. Dan kami mohon ya Allah jadikan pertemuan ini adalah pertemuan hati dan jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ahli surgamu ya Allah Yang bisa berjuang kami berjuang dengan harta mereka Berjuang dengan ilmu mereka Berjuang dengan tenaga mereka Berjuang dengan pikiran mereka Berjuang dengan panjatan doa di tengah malam Ya Allah Ya Allah engkau maha tahu tentang kami dan kami mohon, Ya Allah yang sakit sembuhkan, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon, Ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada mereka semua ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu apapun yang mereka belajar jadikan itu yang menghantarkan mereka mulia di dunia dan di akhirat.